Alhamdulillah tadi sudah mendengar perjalanan ah sesar ya yang sudah diberikan oleh Allah kenikmatan hidayah. Yang tadinya ah sesar itu hatinya berpenyakit. Ya kan ya? penyakit penyakit syahwat, penyakit ini, ini ya, sampai joget-joget karena Alhamdulillah Allah selamatkan. Berarti hati sakit itu Pak masih ada cercah kehidupan. Makanya Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengatakan bahwa hati itu ada tiga macam. Yang pertama hati yang sehat. Hati yang apa? Yang sehat. Yang kedua hati yang mati. Dan yang ketiga yaitu hati yang sakit. Hati yang sehat seperti apa? Hati yang sehat itu seperti badan yang sehat. Bapak-bapak, kalau kita sedang badannya sehat, kira-kira kena flu atau kena pilek gitu ya kerasa nggak pak kerasa nggak kalau kira lagi badan enak sehat terus tiba-tiba kena kena flu gitu pilek rasanya gimana pusing gak enak panas dingin kenapa karena tadinya kita sehat ketika kita sehat kena penyakit kerasa nggak enak beda kalau antum dari dulu pilek terus. Ya, kata dokter kamu pak sakit, kata antum enggak sehat. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan pileknya tersebut sehingga akhirnya kita menganggap ah saya sakit, saya sehat-sehat aja kok. Makanya hati yang sehat pun demikian. Hati yang sehat itu masih bisa merasakan sakitnya maksiat. Hati yang sehat masih bisa merasakan masuknya maksiat ke dalam hati kita sehingga akhirnya dia merasa gelisah, merasa tidak tenang dan yang lain. Sebaliknya, hati yang mati hati yang mati itu sudah tidak lagi merasakan apa-apa. Coba lihat ayam kalau udah mati, ditusuk-tusuk juga nggak diam aja. Ya kan? Orang kalau sudah mati beku, dikikit-kikitin juga nggak kerasa. Ya ini. Iya. Demikian pula hati yang mati sudah mati hati, mati rasa. Bahkan terkadang orang yang hatinya sudah mati itu pak, dia merasa maksiat itu seakan-akan sebuah ketaatan. Bahkan dia merasa rindu ingin berbuat maksiat. Dia merasa gembira dengan maksiatnya ini orang hatinya sudah kehilangan rasa. Orang yang mati hati itu, Pak, dia jadikan hawa nafsu sebagai apa? Panglimanya. Sehingga akhirnya benci dia karena hawa nafsu. Cinta dia karena hawa nafsu. Demikian pula ya, dia memberikan loyalitas dan permusuhan karena hawa nafsu. Ini orang yang sudah mati hati. Adapun yang ketiga, hati yang sakit. Adapun hati yang sakit kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apa itu? Yaitu hati yang di situ ada kehidupan. Hati itu masih mencintai iman, mencintai Allah, mencintai Rasul. Ada iman kepada kehidupan ah, akhirat walaupun yang tidak sempurna, tapi di situ juga ada penyakitnya, penyakit hawa nafsu, penyakit syahwat, masih mengedepankan apa namanya dunia, cinta dunianya masih hangat. Ya. Nah ini penyakit hati bapak sekalian, hati yang sakit. Maka sahati yang sakit ini biasanya tergantung angin. Kalau angin maksiatnya lebih kuat, ikut maksiat. Kalau angin taatnya lebih kuat, ya dia pun berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang sakit ini antara hidup dan mati, Ya. Kalau dia membiarkan penyakit-penyakit tersebut semakin kronis, semakin apa? menggerogoti ruang-ruang hatinya, lama-lama akan mati. Sehingga kemudian dia pun tertutup dari hidayah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Sementara Bapak sekalian, keselamatan kita nanti di hari akhirat tergantung keselamatan apa? Hati. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat berapa? 88 dan 89. Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak anak kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat tuh lihat Pak di hari kiamat kata Allah harta tidak ada manfaatnya anak-anak tidak ada manfaatnya yang selamat siapa yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat selamat dari apa Pak selamat dari penyakit hati selamat dari kesombongan selamat dari ujung selamat dari ria, selamat dari cinta syahwat, cinta dunia yang berlebihan. Ya. Maka dari itulah Bapak sekalian, kita sebagai seorang mukmin harus lebih memperhatikan hati kita dibandingkan memperhatikan badan badan kita. Kalau kita sakit, badan kita batuk-batuk, flu, pilek, segera cari obat, segera datang ke dokter. Tapi kalau hati kita sakit, terkadang kita tidak merasakannya. Ini yang berbahaya Bapak sekali. Makanya Pak, perhatian Islam terhadap hati itu luar biasa loh Pak. Ada sebuah sebuah surat, surat di mana Allah bersumpah sebelas kali dalam surat tersebut. Allah tidak pernah bersumpah sebanyak surat tersebut. Ada yang tahu surat apa? Hah? Asy-Syams ahsan. Surat Asy-Syams. Dalam surat Asy-Syams Allah bersumpah 11 kali. Allah berfirman wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wa masawwa sebelas. silahkan dicari dalam surat manapun tidak akan pernah ada Allah bersumpah sebanyak dalam surat ini <clears throat> untuk apa Allah bersumpah sebanyak sebelas kali ini Allah menyebutkan jawab sumpahnya Qad aflaha man zakkaha Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya Wa qad khaba man dassaha dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Masya Allah. Ya. Coba setiap kita introspeksi diri. Setiap kita harus introspeksi diri, Pak. Adakah di hati kita penyakit-penyakit hati tersebut? Ada enggak ya? Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit hati. Apa sih penyakit hati, penyakit hati itu? Bagaimana tata cara pengobatan penyakit hati itu? Ya, kalau penyakit kalau penyakit hati itu nggak bisa diobatin pakai botrek pak, nggak bisa. Pakai paramek nggak bisa. Hmm. Bapak berobat ke dokter, ke mitra keluarga, nggak bisa pak. Karena penyakit hati itu obatnya harus dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Dia penyakitnya beda. Nah, kita akan bahas Bapak sekalian satu persatu apa itu penyakit hati. Yang pertama, <clears throat> penyakit hati adalah kita akan mulai dari yang paling berat dulu ya. Yang paling berat. Apa itu intibaul hawa? Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti apa? Hawa nafsu. Dan orang Bapak sekalian yang menuntut ilmu, menuntut ilmunya, tapi hatinya masih dikuasai hawa nafsu, itu ilmunya nggak ada manfaatnya. Coba bapak yang punya mushaf, silakan buka dan surat Al-A'raf ayat 175. Surat Al-A'raf ayat 175 176. Ketemu nggak? Eh? Coba bacain. Bacain. Artinya aja nggak apa-apa ini nih pakai ini nih nah. dan bacakanlah Muhammad kepada mereka Berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat Ayat 76 nya lagi dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Ya, yeah, mengikuti hawa nafsunya maksudnya. Lihat ayat ini. <clears throat> Allah mengatakan watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka hai Muhammad tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami lalu ia lepas dari ayat-ayat kami fatba'ahu syaitan lalu setan mengikuti dia fakana minal ghawil jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat siapa yang dimaksud dalam ayat ini Pak dia bernama Bal'am bin Ba'ura dia hidup di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam Bal'am ini diajarkan oleh Allah Taurat Keilmuan tentang tarotnya Masya Allah Sampai ia diajarkan juga tentang nama yang paling agung Tapi rupanya Pak Kedalaman ilmunya tersebut tidak disertai dengan kebeningan hati Ternyata si Bal'am ini mengikuti hawa nafsu Dia lebih memilih dunia Lebih mengikuti hawa nafsunya Maka Allah mengatakan apa? Faat baam syaitan Lalu setan pun mengikutinya fakana minal ghawin maka ia pun menjadi orang yang sesat walau syi'na larafa'nahu biha padahal kalau kami kehendaki kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa Maka kalau orang yang hatinya masih dipenuhi hawa nafsu, ilmu pun tidak bermanfaat jadinya. Ketika ia tahu ini haram, haram. Tapi gimana ya, enak. Ya. Ketika ia tahu ini haram, aduh mikir-mikir. Ya. Akhirnya apa Pak? Ah, gampanglah nanti saya istighfar. Nah gampang, nanti saya bisa taubat lah mumpung saya masih muda. Iya. Yeah. Insya Allah nanti saya mau tobat kalau udah tua. Lah besok-besok malaikat maut datang gimana? Ya. Yeah. Maka dari itu ya akal Islam azakumullah penyakit yang paling berat yang menghinggapi seorang hamba adalah mengikuti hawa hawa nafsu. Makanya kata Rasulullah SAW ya, salatu minal muhlikat ada tiga perkara yang membinasakan seorang hamba. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, hawa mutabaan. Hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, syuhun muta'un. Kekikiran yang ditaati. Yang ketiga, wa ijabu kulli ra'yin bi ra'yi. Ya, dan seseorang berbangga dengan pendapatnya sendiri. Rasulullah mengatakan Pak hawa nafsu itu bisa membinasakan bahaya insyaAllah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW sabda, "Inna mimma akhsha alaikum." Di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian wahai umatku apa? Hawan muttabaan, hawa nafsu yang diikuti. Rasulullah khawatir umat Islam tuh ngikutin hawa nafsu. Iya. Maka dari itulah hati-hati. Kita di dalam berbuat itu Pak, jangan yang kita pikirkan adalah nih enak apa enggak pikirkan, Ini diridhoi oleh Allah Allah. Seorang mukmin kan selalu berusaha selalu mencari keriduan keriduan Allah ya. Coba deh kita introspeksi diri. <clears throat> Kalau kita berpakaian pernah nggak mikir ini pakaian diridhoi oleh Allah Allah Hah? Atau kita mikirnya gini, wah saya bisa ganteng nggak ya pakai pakaian ini? terutama perempuan ya perempuan mau pakai baju pikir dulu nih saya bisa tampil cantik nggak ya pakai pakaian ini kalau niatnya seperti itu berarti ini karena syahwat dan hawa nafsu tapi kalau seorang wanita yang mengharapkan ridho Allah ketika dia mau beli pakaian atau dia mau pakai pakaian dia mikir kira-kira Allah ridho nggak ya pakai saya pakai pakaian kayak gini nih ya ah Jangan-jangan Allah nggak ridho adalah cari pakaian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ini berarti orang Masya Allah hatinya hidup. Ini orang berarti selalu mengharapkan keriduan Allah. Dia tidak mengikuti hawa nafsu. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah Ini penyakit yang pertama, Pak. Penyakit yang kedua apa? cinta dunia. Dunia itu ada tiga. Yang pertama, wanita. Yang kedua, harta. Yang ketiga apa? Kedudukan. Wanita. Wah, kalau wanita itu cobaan terberat buat laki-laki, Mas. Kata Rasulullah SAW apa, Pak? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya asyaddu 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki dari wanita. Iya, Pak. Wanita itu cobaan terberat buat laki-laki. Kalau wanita, cobaan yang terberatnya bukan laki-laki, tapi harta benda. Tapi bagi laki-laki, wanita yang paling berat. Makanya lihat aja tuh. Kalau di grup-grup kalau ngomongin poligami pasti paling rame pak. Iya kan? Iya. Makanya Islam sudah memberikan kepada kita batasan, ya, supaya laki-laki menundukkan pandangannya. Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kamu kalau melihat perempuan cantik dilihatin apa? Hah? Cantik, masya Allah. Andai hati-hati. Ya. Kalau pepatah orang Indonesia dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati ya kan? emang betul Pak. makanya mata itu gerbangnya hati maka Allah di sini menutup gerbangnya kata Allah katakan kepada kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka cuma buat nundukit pandangan lu yang susah Pak. ada perempuan astagfirullah <laughs> susah benar perkataan itu. Tapi iya bagi orang yang mengharapkan kehidupan akhirat, astagfirullah. Terus ingat tidak dari surga lebih cantik dari itu. Nah, Insya Allah. Ya, saya dapetin yang lebih baik ngapain? Saya ngeliatin kalau secantik-cantiknya dunia, cantik-cantiknya wanita masih ingusan, masih bau kentutnya. <laughs> ya. Kalau tidak dari surga, masya Allah. Nah, apa sekali. Allah mengharamkan, Rasulullah mengharamkan seorang laki-laki dan wanita bercampur baur. Tapi terkadang dan ternyata kenyataan di Indonesia di negeri kita ini, Pak, pergaulan bebas luar biasa, Pak. Di sekolah-sekolah, di angkot, di bis, di kereta, di mana-mana yang namanya pergaulan bebas, masya belum lagi perempuan-perempuan you can see itu you can see kan? Ya. Yeah. Sekwilda sekitar wilayah dada. Sekarang tuh wanita-wanita banyak yang sudah kehilangan rasa malu, Pak. Mungkin Bapak untuk melihat paha ayam mulus itu harus beli dulu, Pak, dicabutin atau waktu. Tapi melihat paha perempuan mulus gampang sekarang tuh. Lebih murah daripada paha ayam. Hmm. Iya, Pak. Masya Allah. Maka dari itulah Islam memberikan kepada kita apa? Perintah. Perintah apa? Tundukkan pandangan. Jangan bercampur baur laki-laki wanita. Wanita diperintahkan oleh Allah untuk banyak tinggal di rumah. Wanita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat-aurat supaya apa terpelihara hati-hati manusia. Subhanallah ikhwata Islam azakumullah wa'ayakumullah. Ini ujian, ini fitnah dunia yang pertama. Apa itu? Wanita. Fitnah yang kedua adalah harta. Seseorang yang cinta harta terkadang tidak peduli halal apa haram. Iya enggak? Iya. Kata Rasulullah SAW dan riwayat Tirmidzi, di alam nasi zaman la yubalin nasu fih min aina akhadan mal Amin halal, amin haram. Nanti akan datang suatu zaman orang-orang sudah tidak peduli dia mengambil harta dari mana. Apakah dari harta halal atau harta haram? Sudah tidak peduli lagi. Bahkan sekarang di zaman sekarang terkadang ada orang bilang begini pak, nyari yang haram aja susah, begini yang halal katanya. Wah, ya. Tidak, seorang mukmin selalu dia berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan harta yang halal. Lebih baik harta halal walaupun sedikit daripada haram tapi banyak. Nggak bakalan berkah dalam kehidupannya Pak Islam. Apalagi harta haram itu Pak bisa menyebabkan doa kita tidak akan didengar oleh Allah. Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma dzakara rajul asy'atha akbar yamuddu dahi ila sama ya Rabb ya Rabb wa malbasu haram wa ma'kulu haram ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang rambutnya berdebu dan kusut. Panjang perjalanan dia jauh. Dia pun mengendalikan tangannya ke langit sambil berkata, Ya Rob, Ya Rob. Sementara pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, diberikan gizi dari yang haram, bagaimana akan dijabah doanya kata Rasulullah SAW. Masya Allah, sekali. Maka apa? Harta itu fitnah. Innama amwalukum wa uladukum fitnah kata Allah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu apa? Fitnah, ujian buat kalian. Yang ketiga, kedudukan. Cinta apa? Kedudukan. Seseorang yang cinta kedudukan terkadang Pak, Masya Allah Pak, ya, tidak peduli halal dan haram. Makanya kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, apa kata Rasulullah Pak? Madi bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harifal mala wasyaraf di dinihi. Tidaklah dua, seek, dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih berbahaya bagi agama seseorang dari orang yang sangat tamak terhadap harta dan kedudukannya. Masya Allah. Ternyata orang yang begitu sangat tamak terhadap harta dan kedudukan itu pak lebih berbahaya daripada serigala pak. Iya pak. Iya. Coba dilihat dilihat aja kita di negeri kita Pak Adanya korupsi karena apa? Cinta duit kan? Cinta harta. Korupsi yang merajalela. Ya. Demikian pula sikut-sikutan untuk mendapatkan kedudukan. Karena ada apa Pak? Cinta kedudukan. Bahkan terkadang seseorang bisa zuhud terhadap harta tapi jarang yang bisa zuhud terhadap kedudukan, Pak. Ada orang terhadap harta zuhud, Masya Allah. Dermawan, Masya Allah. Tapi ketika kedudukannya diusik, uh, marah Ya. Makanya kata Sufyan Atsauri apa? Az-zuhdu fir riyasah asyaddu min az-zuhdi fil fil mal. Zuhud terhadap kedudukan itu lebih berat daripada zuhud terhadap har harta, betul. Pak. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Ini cinta dunia, penyakit hati. Memang Ustaz nggak cinta dunia, cinta. Siapa di antara antum yang nggak cinta dunia? Nah, siapa? Macam dong. Cinta dunia nggak? Cinta duit nggak? Eh, semua kita tuh cinta dunia, Pak. Karena memang itu sudah difitrahkan, Pak Allah mengatakan dalam surat Al Imran apa? Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal bani wal qanatir al muqantara min al dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal harb. Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat berupa wanita, anak-anak dan harta yang melimpah ruah kuliah. Memang sudah fitrah manusia itu cinta wanita, cinta anak, cinta harta, itu lumrah. Yang dilarang dalam Islam itu cinta dunia berlebihan. Sehingga mengakibatkan akhirnya apa? Kita lebih mendahulukan dunia daripada kehidupan akhirat. Cinta dunia kita itu menyebabkan kita tidak peduli halal apa haram. Ini yang dilarang dalam syariat, Pak. Adapun kalau kita cinta dunia yang menyebabkan kita mencari nafkah yang halal. Ya. Lalu ia ber, berangan-angan kalau saya punya duit banyak, saya mau pengen bikin bangun masjid. Ah, insya Allah. Saya kalau punya banyak duitnya, saya mau bangun ya pesantren. Saya mau buat sedekah, mau buat infak. Maka kata Rasulullah SAW dengan niatnya saja dia sudah dapat pahala. Ya. Yeah. Ikhwata Islam azakumullah Ini <clears throat> penyakit yang pertama Eh, yang kedua ya. Yang kedua yaitu cinta dunia yang ber, berlebihan. Penyakit yang ketiga. Penyakit iblis. Antum tahu itu penyakit iblis apa saja? Yang pertama sombong. Iblis sombong tidak? Sombong. Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar fakawa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam maka semuanya sujud kecuali iblis. Ia pun enggan dan sombong dan ia pun orang menjadi orang-orang yang kafir. Pak, Bu, saya mau tanya ini. Sombong itu apa sih? Sombong itu apa sih? Apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manu manusia. Memang itu yang didefinisikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak masuk surga Orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Iya. Kesombongan sekecil apapun menyebabkan seseorang nggak masuk surga kata Rasulullah. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna ya uh, ayuhib eh, eh, ahaduna yuhibu an yakuna na'lu hasanan wa thawbu hasanan. Wahai Rasulullah, di antara kami ada yang suka pakaiannya bagus, sendalnya bagus, itu sombong bukan ya Rasul. Kita kan terkadang melihat teman kita pakai sepatu baru, ih sombong gitu. Waktu estima gitu ya. Iya. Ih sombong. Apa kata Rasulullah? Al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Di sini Rasulullah SAW membagi sombong jadi dua, Pak. Yang pertama sombong kepada Allah dengan cara menolak kebenaran karena kebenaran itu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sombong kepada manusia dengan cara menganggap remeh mereka. Bapak merasa karena bapak orang kaya raya punya kedudukan ketika melihat orang yang lebih rendah derajatnya bapak pandang remeh sombong bapak merasa wah oh, saya kan sudah lebih lama untuk ilmunya ya saya sudah 10 tahun untuk ilmu saya sudah hafal 10 juz saya sudah banyak tahu hadis eh pas melihat yang baru ngaji ah, junior saya senior yang baru <laughs> nih hati-hati loh seperti ini sombong tidak sombong ya sombong <clears throat> Bahkan kata Ibnu Qayyim, seorang bersombong dengan ilmunya itu lebih berat daripada bersombong dengan hartanya. Ya, hati-hati. Ada orang kota Islam Azakumullah akhwat merasa dirinya sudah bercadar Sudah jilbaber Jilbaber Jilbab ngeleber melebar, gitu. Iya Udah panjang Udah lama ngaji Pas melihat Akhwat yang baru ngaji mungkin juga jilbabnya masih gaul yeah. melihatnya kayak gimana meremehkan hati-hati ini bisa masuk ke som kesombongan ini kalau kita sudah memandang seseorang dengan peremehan kita sudah masuk ke dalam ranah kesombongan masuk gitu Makanya dari itulah Pak, ya, para ulama terdahulu menyuruh kita apa? Kalau kita melihat seseorang, coba pikirkan, mungkin dia punya amalan yang lebih besar di sisi Allah daripada saya. Ya. Berkata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, apabila aku melihat yang lebih muda dariku, aku bergumam di hatiku, aku sudah mendahului dia dalam kemaksiatan. Mungkin dia lebih baik dari saya. Dan kalau aku melihat orang yang lebih tua dariku, aku bergumam di hatiku. Dia lebih mendahului saya dari dalam ketaatan. Mungkin dia lebih baik dari saya. Begitu Pak. Ya. Kita ketika melihat seseorang itu jangan yang kita lihat kelebihan di kita. Kita tidak tahu apa yang ada di hati dia. Kita tidak tahu apa amalan yang menjadikan dia mungkin dengan amalan tersebut dia masuk surga karenanya, ya kan? Kita tidak tahu, Pak. Makanya jangan sombong dulu. Ya, karena banyaknya ilmu, karena banyaknya harta, banyaknya kedudukan, hati-hati, Pak. Hati-hati, kesombongan, kesombongan itu penyakit iblis. Nah, makanya kita selalu introspeksi. Tapi terkadang Pak, ada orang kalau sama manusia tawadu gitu. Tapi ketika disampaikan dalil, wah. Ketika disampaikan kebenaran, wah, sombong. Ini lebih berat lagi. Kalau sombong terhadap manusia dengan sombong terhadap kebenaran, lebih berat mana, Pak? Lebih berat kebenaran, sombong terhadap kebenaran. Kenapa? Karena iblis sombong terhadap kebenaran kebenaran. Diperintah oleh Allah untuk sujud nggak mau. Maka ia pun menjadi sombong, tak kabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat. Hmm. Makanya kita ini, Pak, siapapun yang menyampaikan kebenaran, nasihat, walaupun dia lebih muda dari kita, walaupun dia bawahan kita, terima. Terima, Pak. Banyak orang loh, Pak ya, banyak orang yang pintar memberikan nasihat nih kayak saya nih ustadz ya pintar banget ngomong-ngomong tuh ya masih nasihat tapi jarang orang yang pintar menerima nasihat loh iya pernah suatu ketika ada seseorang berkata kepada Abdullah bin Mubarak <clears throat> Hei Abdullah bin Mubarak di zaman sekarang ini kok jarang ya orang yang memberi nasihat apa jawaban Abdullah bin Barok? Apa ada yang mau menerima nasihat? Ya. Maksudnya, ya, yang mau menerima nasihat lebih jarang lagi. Yang mau menerima kebenaran lebih jarang lagi, Pak. Ya. Maka dari itu, Bapak sekalian, ini penyakit sombong nih, penyakit iblis nih. Maka penyakit iblis ini hati-hati jangan sampai ada di hati kita. Itu penyakit apa? Sombong. Apalagi penyakit iblis. Penyakit iblis diantaranya adalah ujub. Apa itu? Ujub. Ujub itu apa? Merasa bangga dengan kelebihan. Bedanya ujub dengan sombong apa Pak? Hah? Ujub dan sombong itu tipis 11-12 tuh Kalau ujub Dia merasa bangga dengan kelebihan Walaupun dia tidak menganggap remeh orang lain tapi ia merasa bangga, merasa tinggi. Saya kan cerdas. Saya kan lebih banyak ilmunya. Ujuk dia. Kalau sombong, kalau sudah disertai dengan apa? Peremehan kepada orang lain atau menolak kebenaran. Dan ujub itu sendiri Pak sudah membinasakan. Karena Rasulullah mengatakan salatun minal muhdikat ada tiga perkara yang bisa membinasakan. Yang ketiga apa? Ijabu kulli sahibi ra'yin bi Setiap orang berbangga ujuk dengan akalnya, dengan ra'yunya, ya, dengan pendapatnya. Berapa? Ya. Ada orang ujuk dengan banyaknya ilmu, ada orang merasa ujuk dengan banyaknya hafalan, ada orang merasa ujuk dengan ibadah, merasa dirinya amalannya banyak. Makanya kata Ibnu Qayyim Pak ya, kamu hai kamu yang sedang sholat tahajud, jangan kamu remehkan orang yang sedang tidur nggak tahajud. Bisa jadi yang tidak tidur, yang tidak tahajud lebih baik dari kamu. Ada orang nggak tahajud, bangun tidurnya nyesel, ya Allah nggak tahajud. Ada orang tahajud, habis tahajud ujub, wah saya bangga dengan apa? tahajud saya udah gitu pakai status bagi di BBM hmm, Alhamdulillah baru selesai tahajud hmm. Iya. yeah. ngapain sih lapor-lapor ke orang yeah. hati-hati kok maka dari itu Pak kita jangan merasa ujub dengan banyaknya amal Pak yeah. tahu nggak Al Imam Ibn Rajab ketika menafsirkan hadis ada orang selama 60 tahun berbuat kebaikan dalam amalan soleh. Eh ternyata ia masuk neraka. Ya. Kata Ibnu Rajab, di antara faktornya adalah bisa jadi ia tertipu dengan banyaknya amal. Dia merasa amalnya sudah sangat banyak ya. Akhirnya dia menganggap remeh maksiat. Hati-hati itu juga, Pak. Ujub merasa bangga dengan kelebihan yang dimiliki kalau bedanya dengan PD apa Ustaz? Kalau PD percaya diri kan gitu ya. Insya Allah saya bisa, bismillah. Tapi kalau ujub dia merasa bangga. Ya. Setelah dia bisa, dia berhasil, maka ia pun berbangga dengan keberhasilannya. Hati-hati. Seorang dai nggak boleh ujub dengan dakwahnya. Karena yang banyak yang hadir banyak ujub saya yang hadir banyak pun, Sufyan bin Ibnu Uyainah pernah mengadu kepada gurunya. Hai guruku, saya ini punya perasaan aneh, hai guru. Kenapa itu? Saya ini punya majlis taklim setiap Jumat pagi setelah subuh, hai guru. Kalau yang hadir banyak, wah saya merasa senang. Tapi kalau yang hadir sedikit, kok saya jadi sedih ya? Apa kata gurunya? Hai anakku, itu majlis yang buruk. Jangan kembali ke majlis itu. Kata Sufyan bin Uyena, semenjak itu aku tidak mengajar lagi di situ. Hanya gara-gara takut hatinya merasa ujuk dengan jumlah yang banyak yang hadir itu. Ya. Hati-hati itu juga bisa ujian. Ujuk itu penyakit hati loh Pak. Ya. Ada orang yang merasa ya Bapak misalnya sebagai penyelenggara dakwah karena bapak yang menyelenggarakan dakwah akhirnya jadi tersebar dakwah lalu bawa bapak ujung ya ini semuanya hasil jerih saya payah jerih payah saya lihat pak ya sekali-kali jangan kita tertipu dengan kelebihan kita jangan, jangan. Bapak ketika nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu. Udah banyak nih hafalannya, masya Allah hafal. Hafal apa? Saya sudah hafal Riyadus Solihin. Sudah hafal Burgul Maram. Hati-hati dengan penyakit ujub. Maka dari itulah Bapak sekalian untuk bisa selamat dari ujub ini sulit sekali Pak. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah keikhlasan dan ketawa, ketawa. Insya Allah dia akan terhindar dari penyakit ujub. Penyakit yang lainnya dari penyakit iblis apa Pak? Penyakit dengki. Penyakit apa? Dengki ini penyakit iblis nih. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Di antaranya bukan karena sombong saja, tapi dengki. Tahu nggak? Apa yang yang menyebabkan iblis itu dengki? Bapak tahu? Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu paling jago ibadahnya mengalahkan ibadahnya para malaikat. Luar biasa. Yang kemudian Allah berikan kedudukan tinggi iblis itu. Termasuk diantaranya kata sebagian ulama dia memegang surga. Rupanya Allah ciptakan Nabi Adam. Lalu Allah berikan kelebihan kepada Nabi Adam berupa keilmuan. Rupanya ada saingan Biasanya kalau udah ada saingan kelihatan sifat aslinya. Iya kan? Coba kalau bapak ya Bapak lagi berdagang di suatu tempat nggak ada saingan. Wah, mantep paling jago. Mulai muncul saingan. Waduh, cara saya gimana pak? Kalau udah ada muncul saingan itu pak, itu kurang ajar ada saingan. Ya enggak? Iblis pun begitu. Iblis ahli ibadah. Iblis diberikan kedudukan oleh Allah. Rupanya Allah ciptakan Nabi Adam. Allah berfirman wa 'allama Adam al-asya'a kullaha. Dan Allah pun mengajarkan kepada Adam segala sesuatu. Iya. Lalu Allah perintahkan para malaikat seluruhnya termasuk iblis sujud kepada Adam muncullah sifat iblis ini dengki gak mau sujud gak mau apa kata iblis ya ketika Allah bertanya iblis apa yang mencegah kamu untuk sujud apa kata iblis khalaqtani tani minar, wa khalaqtahu tahu tin ya Allah engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan ia dari tanah Sementara api lebih baik daripada tanah, harusnya dia dong yang sujud sama saya. Ini penyakit iblis, Pak. Hati-hati. Ya. Ketika antum, Masya Allah, diberikan oleh Allah keilmuan, kedudukan, dan yang lainnya, kemudian ada orang lain yang menyaingi antum dalam keilmuan, hati-hati, terkadang seringkali di sini dengki itu muncul Jangankan kita orang-orang yang awam nih Pak. Para ulama terdahulu aja nggak lepas dari penyakit ini Pak. Apa yang menyebabkan Imam Bukhari diusir dari kota Nisafur? Waktu itu Imam Bukhari datang ke kota Nisafur. Akhirnya apa? Ketika para penuntut ilmu hadis mendengar Imam Bukhari datang, uh ini gunung hafalan datang. Akhirnya Pak, seluruh penuntut ilmu di kota Nisafur kumpul di tempat Imam Bukhari, ingin mengambil ilmu dari Imam Bukhari. Akibatnya apa? Kajian yang lain kosong. Ya. Ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Tadinya dia menganjurkan murid-muridnya, ayo kamu hadir, kamu hadir. Tapi lama kelamaan ketika melihat majelis bukhori semakin ramai, semakin masya Allah, mulai mulai kedengkian ada di hati ada saingan saingan karena Muhammad bin Yahya bin Abdul itu ulama paling paling senior di di, di, di Safur dan yang paling hebat ilmunya tapi dengan adanya Imam Bukhari konjeknya kosong Akhirnya bapak Ada orang ngelapor ke Imam Yahya Ad-Dumni Itu Imam Bukhari mengatakan begini, begini, begini Wah Kedengkian ini meledaklah. Apa kata dia? Wah, Bukhari berarti Jahmi. Siapa yang duduk di Bukhari tidak boleh duduk di majlis saya lagi. Akhirnya Imam Bukhari pun diusir dari kota Nisafur. Itu akibat dari kedengkian. Makanya hati-hati akal Islam. Dengki itu muncul karena ada persaingan. Karena ada apa? persaingan. Kehidupan manusia tidak lepas dari apa? Persaingan. Bapak punya kedudukan ya di suatu perusahaan, lalu ada yang menyaingi bapak, panas nggak pak? Panas. Mulai panasnya hati saja pak, maaf maaf saja, itu sudah menunjukkan kepada adanya kedengkian. Panasnya hati, ya. Ini sudah menunjukkan adanya kedengkian di hati hati-hati Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Makanya jarang sekali orang yang selamat dari yang namanya apa? Dengki, jarang. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda kepada waktu itu Rasulullah SAW kumpul dengan para sahabatnya ya. Tiba-tiba Rasul bersabda begini, "Yatlu'ul an rajulun min al jannah." Sekarang akan muncul seorang laki-laki dari penduduk surga. Rupanya muncul seorang ansor, Pak dalam keadaan rambutnya basah habis berwudu dan dia menenteng sendalnya. Ya. Kemudian Bapak sekalian, <clears throat> keesokan harinya Rasul bersabda lagi begini. Sekarang muncul seorang penduduk surga. Muncul lagi yang kemarin. Keesokan harinya Rasul bersabda lagi. Sekarang muncul penduduk surga. Muncul lagi yang kemarin. Tiga kali bayangkan. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ini orang, Masya Allah, dikatakan oleh Rasul penduduk surga. Luar biasa. Saya ingin tahu bagaimana ibadah dia. Akhirnya datanglah ke rumahnya dan berkata, Pak, izinkan saya tinggal di rumah Bapak. Karena saya lagi bermasalah sama bapak-bapak saya. Dan saya bersumpah nggak mau tinggal di rumah cuma tiga hari. Boleh nggak saya tinggal di rumah Bapak tiga hari? Boleh dilihat malam-malam kok nggak sholat tahajud ya. dilihat kok nggak ada puasa sunnahnya kok ibadahnya kurang tapi kok dia masuk surga ya bingung Allah bilang bagaimana setelah tiga hari akhirnya dia berkata kepada orang ini sebetulnya saya nggak ada masalah sama bapak saya itu Cuma saya mendengar Rasulullah tiga kali mengatakan engkau penduduk surga dan saya ingin tinggal di rumahmu melihat ibadahmu supaya saya bisa mencontoh kamu. Tapi ternyata kok ibadahmu nggak ada yang istimewa. Apa kata orang ini? Ya, ibadah saya memang seperti itu yang kamu lihat. Tapi saya tidak pernah ganti kepada siapapun. Apa kata Abdullah bin Amr? Oh, rupanya ini yang membuat kamu masuk surga. Rupanya hatinya apa? Bersih kepada manusia hatinya bening kepada manusia, dia nggak pernah merasa dengki sedikit pun kepada manusia. Itu rupanya yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga, masya Allah. Maka dari itulah bapak sekalian, coba di antara kita, ya, ketika ada hati kita panas kepada seseorang, saingan dan yang lainnya, segera mohonkan ampunan buat dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah, ya angkat derajatnya. Nah ketika kita doakan dia insya Allah akan hilang itu rasa kedengkian itu. Ya. Ini penyakit iblis. Jadi penyakit iblis apa saja pak? <coughs> Sombong, terus ujub, terus dengki. Ini penyakit iblis. Sekarang penyakit binatang ternak. Ada penyakit binatang ternak pak? Ada. Apa tahu binatang ternak kayak gimana? <coughs> binatang ternak tuh maunya hardolin, dahar modal ulin, atau orang Sunda. <laughs> maunya cuma makan, minum, tidur, kawin. dah. Itu binatang ternak tuh. Binatang ternak tuh nggak pernah mikir karena nggak punya akal ya kan? Binatang ternak tuh yang dia inginkan makan, dah, minum, dah, kawin dah ah pokoknya hidup enak bisa semua tersedia tapi dia nggak diberikan akal maka manusia kalau terkena penyakit binatang ternak berabe lupa dia nggak mau menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan Al-Quran dan Hadis untuk memahami ayat-ayat Allah maka yang seperti ini bisa jadi lebih berat daripada binatang ternak makanya Allah mengatakan surat al-araf apa ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Bapak punya ayam? Punya kambing? Punya sapi? Nggak ada yang punya? Wah. Coba deh Pak ya, ambil narkoba kasih ke ayam. Kira-kira ayam mau nggak? Hah? Oh, mau Pak. Kok nggak mau ya? Ayam punya insting, walaupun ayam tidak punya akal. Ayam punya insting. Ambil narkoba, kasih ke kambing. Kemudian ancam pagi golok, eh kambing kalau enggak gua sembelih lo. Enggak mau. Ya. Kenapa kambing punya insting ini berbahaya? Karena kambing punya akal nggak pak? Enggak. Ini manusia punya akal, tahu ini bahaya, dilebok juga dimakan. Aduh, gelek. Ya Allah, yang seperti ini lebih sesat dari binatang ternak, nggak mikir nih orang. Ayam saja dengan instingnya bisa merasakan ini nggak benar. Kenapa kita diberikan akal, pikiran dan kita bisa tahu ini perkara yang buruk, tidak baik? Ternyata masih saja dimakan. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit binatang ternak, Pak. Makanya manusia yang kayak binatang ternak sudah tidak peduli hal haram lagi. Ya. Manusia yang sudah penyakitnya kena penyakit ayam, penyakit apa? binatang ternak Waduh, susah Pak. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak sekalipun juga. Ikhwatal Islam, hazakumullah wa iya. Ini disebut dengan penyakit binatang ternak. Jangan sampai kita memiliki penyakit binatang ternak itu Pak. Yang kita pikirin cuma makanan aja. Kerjaannya kuliner kesana kemari. Ya. Suruh ngaji, ah maaf lagi nggak sehat suruh datang ke masjid dipanggil adzan, aduh, nantilah gampang. Tapi kalau lagi jogging 20 kilo kuat. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kalau lagi tidur, aduh, masya Allah. Terdengar panggilan salat subuh, as-salatu khairu minan naum. Dijawab sama dia, atas sholat ketekunan naon. <laughs> Astagfirullah apa tadi itu bahasa Sunda pak saya orang orang Bogor soalnya jadi ya. ini bahaya pak kenapa ini penyakit binatang ternak jangan sampai kita punya penyakit binatang ternak bahkan jangan sampai binatang ternak lebih baik daripada kita pak bisa ya binatang ternak aja masih semangat cari duit cari apa rezeki tuh lihat ayam ya pagi-pagi udah berkokok oh, oh, oh. oh. tiga bangun tuh ayam kita masih pagi-pagi terbang dia modalnya cuma paruh sama cakar cakar sini cakar sini patuk sini cakar sini pulang-pulang pembuluhnya udah gede nah kenyang ini kita malas mau cari rezeki. Ya, adalah kalau Allah takdirkan datang rezeki datang juga. Baik dua aja. Ini orang, masya Allah, binatang ternak lebih baik daripada dia. Jangan sampai kita punya penyakit binatang ternak atau jangan sampai binatang ternak lebih baik daripada diri kita ya akal Islam azakumullah wa ya. Perhatikan coba. Penyakit selanjutnya penyakit binatang buas. <coughs> Penyakit apa? Penyakit binatang buas. Tahu penyakit binatang buas? Penyakit binatang buas itu maunya menguasai orang. <coughs> maunya berantem. Ya kan? Kalau yang namanya singa itu ya memperebutkan kekuasaan, berantem. Yang namanya demikian pula ayam juga terkadang begitu ya keserakahan. Serakah itu adalah penyakit binatang, Pak. Baik binatang buas maupun binatang ya apa namanya? binatang ternak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Pak, ketika mengkisahkan tentang si Bal'am, si Bal'am, Allah memberikan perumpamaan si Bal'am dengan binatang apa? Anjing. Allah mengatakan apa? Famazaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi يلهث atau تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا Perumpamaan orang itu seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Kalau kamu halau dia tetap aja menjulurkan lidah. Kalau kamu biarkan pun tetap saja menjulurkan lidah. Saking ngikutin hawa hawa nafsu. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, binatang anjing itu Ya sangat tidak bagus sifatnya Pak. Bapak kalau tawarkan daging segar ke anjing nggak mau tapi kalau ditawarkan bangkai mau tuh anjing itu. anjing maunya yang buruk-buruk maka kalau ada orang ya maunya yang haram berarti ini mirip dengan anjing anjing itu pak ya <clears throat> selalu dia yang apa namanya menjulurkan lidah kemana-mana karena ngikutin hawa hawa nafsu. maka dari itu hati-hati akal Islam jangan sampai kita memiliki penyakit anjing iya. penyakit binatang buas juga orang Yahudi diperumpamakan oleh Allah seperti apa seperti keledai Allah mengatakan masalul ladina humilut Taurat Thumma yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan oleh Allah Taurat kemudian ia tidak membawa dengan semestinya itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Kenapa diberikan perumpamaan seperti itu? Keledai nggak tahu yang dibawa ini kitab apa. Kitab suci kayak kitab apa kayak yang penting ini berat buat saya Berarti kalau ada orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran Kemudian tidak peduli dengan Al-Quran Tidak mau baca, tidak mau amalkan Dia hanya mengatakan Allah Al-Quran itu beban buat saya Itu maaf Berarti dia sama dengan apa? Kadai Maka dari itulah Bapak Ini penyakit-penyakit Penyakit iblis Penyakit binatang buas Penyakit binatang apa? Binatang ternak berupa keangkuhan dan yang lainnya ya hati-hatilah Bapak sekalian kita mohon kepada Allah keselamatan dari penyakit-penyakit hati seperti itu sekarang kita akan membahas obat penyakit hati ya apa sih ada obatnya ada alhamdulillah <clears throat> Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Ad-Da' Dawa menyebutkan beberapa obat penyakit hati. Namun, kata beliau, seorang dokter yang mahir ketika memberikan resep obat itu akan memberikan sesuai dengan jenis penyakit. Ya enggak? Enggak mungkin satu obat untuk semua penyakit, enggak mungkin. Makanya ketika Rasulullah memberikan resep kepada sebagian sahabat beda-beda. Ketika Rasulullah mengatakan habah sauda obat segala penyakit, tapi dalam prakteknya apa Rasulullah? Setiap ada penyakit nih habah sauda. Setiap ada penyakit nih habah sauda. Mhm. Ketika ada seorang sahabat bilang, "Hai Rasulullah, saudara saya kena mencret." Kata Rasulullah suruh minum madu. Setelah minum madu, tambah mencret hai Rasulullah, tambah lagi. Tambah menjadi haji Rasulullah, tambah lagi madunya. Iya. Yeah datang lagi tambah mencret Rasulullah kata Rasulullah apa benar firman Allah dan dusta perut saudaramu itu tambah lagi tambah lagi sembuh kata Ibnu Qayyim kenapa Rasulullah menyuruh tambah-tambah karena dosisnya kurang berarti ketika dosisnya kurang penyakit belum bisa sembuh tapi kalau dosisnya kelebihan pun jadi bala, malah jadi penyakit. Maka dari itulah untuk mengobati sebuah penyakit harus dosisnya pas. Jangan terlalu kurang, jangan terlalu berlebihan. Kurang tidak memberikan manfaat, berlebihan malah menimbulkan penyakit yang lain. Maka disinilah ya, di setiap kita untuk tahu dulu apa jenis penyakit yang menimpa hati saya. Hati saya ini kena penyakit apa, Ustaz? Oh, Masya Allah, Ustaz saya terkena penyakit jatuh cinta sama seorang wanita. ini yang susah pak. Obatnya apa Ustaz? Obatnya cuma satu, kawin. Ya. Iya enggak? Iya, iya benar. Kawin. Aduh Ustaz mau kawin belum punya duit. Puasa. Ya, kadang kan begitu. Seorang wanita laki-laki kalau sudah jatuh cinta sama perempuan, perempuan jatuh cinta sama dia juga makan ingat dia, minum ingat dia, eh, eh juga ingat dia. Masya Allah. Akhirnya dikir kepada Allah susah. Susah pak. Baca Quran susah. Habis gimana Ustaz saya baca Quran lihat bak ingat bibirnya dia, lihat aing lihat ingat bibirnya telinganya dia. Itu akibat daripada itu. Akhirnya apa? Susah zikir, susah. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengobatinya dengan cara apa? Menikah. Dah, datang aja ke bapaknya, lamar dia. Alhamdulillah kalau udah menikah sembuh, insya Allah. Iya. Nah, dari itu obat-obatnya ini harus disesuaikan dengan jenis penyakit. Penyakit sombong, bagaimana obatnya? Ya. Nah ini Bapak sekalian, kita akan sebutkan pertama obat secara umum dulu. Obat secara apa? Umum. Obat penyakit hati secara umum adalah yang pertama Al-Quran. Yang pertama apa? Al-Quran. Karena Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayuhan nas, jaatkum جاءتكم min Rabbikum, wa وشفاء lima fis sudur." ini pembicaranya nggak dikasih minum banget ini buat ini Mohon maaf Ikhwatal Islam Yang pertama Al-Quran dan surat Yunus ayat 57 Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Hai manusia, telah datang kepada kamu peringatan perika, peringatan dari Rob kamu dan sebagai obat terhadap apa yang ada di hati kamu dan sebagai rahmat dan hidayah untuk orang yang beriman. Tuh lihat. Allah mengatakan Al-Quran itu syifa. Apa itu? Obat penawar yang ada di dalam hati kita. Maka dari itu Pak, Rasulullah menganjurkan setiap muslim jangan lupa membaca Al-Quran tiap hari. Kata Rasulullah, siapa yang membaca dalam satu malam sepuluh ayat aja, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang membaca dalam satu malam 50 ayat Maka ia akan ditulis sebagai orang yang kanit Yang tunduk dan patuh Dan siapa yang membaca dalam sepuluh satu malam dua ratus ayat Kutiba lahu kintaran muqantoroh Maka akan dituliskan untuk dia Pahala yang melimpah ruah Masya Allah 10 ayat sedikit loh Pak kalau Bapak baca kul a'udzu birabbinas, kul a'udzu birabbil falaq, berapa ayat tuh? Hmm? 10 ayat. Hmm. Ya Allah itu kul a'udzu birabbil falak tiap hari lo dibaca, masa nggak tahu sih? Hah, berapa ayat semuanya? 11. Ahsan. Iya. 11 ayat. Alhamdulillah. Maksudnya Rasulullah di sini anjuran jangan sampai setiap harinya kita kosong dari baca Al-Qur'an, apalagi di waktu malam, Pak. Ya. Kalau bisa setiap hari kita ada wirid uh, eh, apa namanya? rutin. Sedikit nggak apa-apalah yang penting rutin, Pak. Setiap hari baca Quran satu lembar aja. Satu lembar, misalnya habis maghrib sampai isya baca Quran, alhamdulillah. Apalagi kalau bapak satu hari satu juz, masya Allah. Kalau di zaman dahulu Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk khatam Quran setiap bulan. Ada Rasulullah mendengar seorang sahabat yang menghatam Quran setiap hari. Setiap hari dipanggil oleh Rasulullah. Sampai kepadaku bahwa kamu menghatam Quran setiap hari. Betul ya Rasulullah. Siapa namanya? Ada yang tahu? Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini memang sahabat yang sangat ahli ibadah. Apa kata Rasulullah? Khatamkan dalam satu bulan. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Kalau begitu khatamkan dalam 15 hari sekali. Kata sahabat ini, aku mampu lebih dari itu. Kalau begitu khatamkan dalam setiap tujuh hari sekali. Kata sahabat ini, aku lebih mampu lebih dari itu. Kalau begitu khatamkan dalam tiga hari sekali. Kata sahabat ini, aku mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah tidak ada kebaikan bagi orang yang menghatam Quran kurang dari tiga hari. Akhirnya Abdullah bin Amr pun menghatam setiap tiga hari. Setelah tua baru kerasa. Kata Abdullah bin Amr, andaikan saya dahulu menerima rukhsah Rasul. Akhirnya Abdullah bin Amr pun menyuruh anak-anaknya bacain Quran dan dia mendengarkan supaya bisa menghatamnya setiap tiga hari. Masya Allah. Lihat Pak, kebanyakan para sahabat menghatam Quran setiap tujuh hari sekali. Ya. Kita berapa hari sekali? Berapa bulan sekali? Setahun sekali Ramadan doang katanya. Masya Allah. Khalid bin Walid Beliau kesibukan beliau apa Pak? Khalid bin Walid Ini seorang panglima perang Saifullahil Maslul Pedang Allah selalu yang selalu terhunus Beliau sibuk dengan jihad Membuka dan menguasai negeri-negeri Suatu ketika dia melihat Musab Al-Quran Lalu dipeluknya Musab itu dan berkata Maafkan aku wahai Musab Yang telah menyibukkan Jihad telah menyibukkan aku dari membacakan Sahabat rindu ingin bisa baca Quran, tapi karena ada kesibukan yang lebih besar yang masya Allah luar biasa. Pernahkah suatu ketika kita merasa rindu ingin membaca firman-firman Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Rindu gak pak? Rindu gak? Rasulullah saja minta kepada Allah apa? Antaj'al al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dahabahami Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai apa? Rabi'a akalbi, penyejuk hatiku. wanu rosadri sadri, cahaya di dadaku. Ya. Dan penghilang kesedihanku dan penghilang kegelisahanku. Kalau orang terdahulu Pak ketika sedih baca Quran. Ketika galau baca Quran. Ya. Kalau di zaman sekarang sedih dangdutan ya. galau, ya rock and roll. Gimana akan sembuh penyakit hatinya? Gak bakal sembuh selama-lamanya. Maka seorang muslim itu selalu ingin Al-Quran itu selalu mencer Dia menghiasi hari-harinya. Maka sungguh keindahan seorang hamba yang hari-harinya selalu dihiasi dengan apa? Al-Quran, Al-Quran. Ketika dia macet-macetan di jalan, ya bukan sumpah serapah yang keluar dia pun digunakan untuk merojaah hafalan Masya Allah ya ketika naik motor naik mobil ketika macet merojaah hafalan Bismillahirrahmanirrahim rasa nikmat rasanya Mas maju lagi aduh pengen macet lagi eh. Kenapa? Karena dia sudah merasakan ya baca Al-Quran. Di saat ketika ia membaca apa namanya macet-macetan, ya maka kalau Bapak, ikhwat dari kita semua sudah menghiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, itu hati kita akan menjadi apa? Bening, insya Allah. Ya. Ini yang pertama obat secara umum. Apa itu? Membaca Al-Quran. Yang kedua, obat secara umum maka zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Di saat kita banyak berzikir kepada Allah. Iya. Ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasul nih Pak. Apa kata sahabat ini ya Rasulullah? Inna syara'i al-Islam qad kathurat. Hai Rasulullah, syariat Islam sudah banyak dan sangat banyak. Hai Rasulullah, saya tidak hafal. Famurni bi amlin bi amrin faslin atasyabbatu bih. Tolonglah berikan kepada saya satu amalan saja yang bisa saya amalkan. Jangan banyak-banyak tapi ya Rasul. Apa kata Rasulullah Pak? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Senantiasa lidahmu basah dengan berzikir kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Ketika Isra Mi'raj ah, Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim. Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim di ke berapa Pak? Ada yang tahu? Hah? Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keberapa? Di langit yang ketujuh. Ya, karena yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun menyambut Rasulullah. Marhaban bibni salih. Selamat datang anak yang saleh. Wal Nabi salih. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Rasulullah, "Ya Muhammad, akri ummataka minni salam." Hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Masya Allah, Nabi Ibrahim kirim salam buat kita semuanya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhbirhum annal jannata tayyibat tuturba Kabarkan kepada mereka hai Muhammad, surga itu tanahnya subur dan gembur. Wa an wa anna wa annaha qi'adan wa annal ma'a wa anna ma'ahu ya'adbun dan bahwasanya wa anna ma'aha adbun. Bahwasanya airnya itu apa namanya? tawar dan sejuk. Wa annaha qi'an dan bahwasannya surga sekarang itu masih tanahnya itu masih kosong. Wa anna dan bahwasannya tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Rupanya Pak, setiap kita ucapkan subhanallah ditanamkan sebuah tumbuhan di surga. Alhamdulillah tanamkan lagi, tanamkan lagi, tanamkan lagi. Masya Allah. Satu tanaman surga lebih baik daripada dunia dan seisinya loh, Pak. Hmm? Ya. Bayangkan, Pak. Maka dari itu, Pak, banyak berzikir, banyak berzikir, banyak berzikir. Kata Rasulullah SAW apa? Faman dhanna bimali an yunfiqahu. Ya. Siapa yang merasa bakhil untuk menginfakkan hartanya, Wahaba laila an yukabidahu. Siapa yang merasa lemah untuk melewati malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khafal adwa an yujahidahu atau dia merasa pengecut untuk berjihad melawan musuh, maka hendaklah ia memperbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. MasyaAllah. Kalau bapak-bapak merasa lemah untuk tahajud di waktu malam, Ustaz, berat buat saya tahajud di waktu malam. Iya. Saya juga mau berinfak kok rasanya kikir, Ustaz, gimana ya? Maka Rasulullah mengatakan apa? Diganti dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tuh banyak-banyakin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar luar biasa. Makanya Allah menyuruh kita banyak berzikir tidak? Iya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan Allah memberikan janji dengan ampunan yang besar. Allah berfirman, "Wadzakirinallah katsira wadzakirati a'adda Allahu lahum maghfirata wa ajran 'azima." laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir. Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW Allah apa? Ala ukhbirukum bi azkal a'mal. Ya. Wa afdalaha inda malikikum. Maukah aku tak kabarkan kepada kalian amal yang paling mulia di sisi Rob kalian dan yang paling utama bahkan lebih utama dari seseorang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, zikrullah. Itu berzikir kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir, Pak, zikir. Ya. Terutama zikir. Kita ini suka sering lupa loh, Pak. Mau tidur zikir lupa. Pas tidur bismika Allahumma loh. Hilang. Padahal kan dikir-dikir tidur banyak kan Pak ya? Belum baca ayat kursinya, belum kul wallahu ahadnya, ahadnya, kul nasnya. Belum lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allah akbar 34 kali. Ternyata nggak bisa, baru bismika Allah aja udah tidur dah. Ketika kita bangun malam lilir kata orang Sunda ya, bangun gitu, Rasulullah menganjurkan kita untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Niscaya Allah pasti ampuni dosanya kata Rasul. Iya. Di waktu pagi dan petang dikir jangan lupa tuh Pak di waktu makan, minum, masuk WC, banyak zikir-zikir yang Rasul ajarkan kepada kita banyak, Pak. Ya, apalagi masuk masuk waktu Bapak pergi ke pasar tuh, Pak, ya. Apa doa masuk pasar? Hah? Ada tahu? Apa? Wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kerjaannya tukang dagang ya di pasar ya. <laughs> Apal banget pantesan. Iya. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini ketika masuk pasar akan diangkat untuknya seribu kali seribu derajat. Akan digugurkan untuk dia seribu kali seribu ya dosa dan akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Cuma baca itu doang. Cuman kan kita pas masuk pasar geliat barang lupa ada. Iya. Masya Allah kekuatan zikir itu luar biasa Pak. Jangan kita anggap remeh. Zikir pagi dan petangnya Masya Allah. Iya. Zikir naik kendaraannya tuh naik kendaraan dari, dari rumah tadi baca doa nggak tuh? Siapa yang tahu zikir naik kendaraan? Hah? Hah? Cuma itu doang? Kurang. Nah, yang lengkap. Ketika kita mau naik baca bis. Ketika kita sudah duduk baca apa? Alhamdulillah. Terus Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus Subhanaka Rabbi dalam tunasi Faghfirli Fa innahu la yakfiru dhuruba illa anta Maka Allah akan tertawa kepada kita Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita Tapi dibaca nggak tuh tadi itu? Baca <laughs> Eh, cuma bismillah doang Kurang ya. Baca tuh tiap naik kendaraan baca kan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan baik naik mobil kayak naik apa namanya? motor sama aja. Baca itu jangan lupa tuh. Doa naik kendaraan. Tadi masuk masjid baca doanya enggak? Huh? Apa baca doa masuk masjid? Bismika Allahumma amutu ahli. <laughs> Hah, mau masuk masjid apa doanya? Siapa yang hafalnya lengkap? yang lengkap. Hah? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Terus Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ftahli abu rahmatik Nih doanya yang lengkap masuk masjid tuh jangan lupa. Ya. Keluar lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ini as'aluka min fadlik. Masya Allah. Selalu kebaikan Pak. Lisan kita tidak lepas dari apa? Zikir, zikir, masya Allah. Makanya seorang mukmin tuh terke, terkejutnya aja zikir, astagfirullah, gitu kan? Ya. Ketika marah sama orang, Allah ya di keluarnya dikir bukan setan yang keluar setan kau jangan pak seorang mumin tuh semuanya zikir marahnya zikir ya ketika sedih juga zikir masya Allah itu obat penyakit hati Ibnu Abbas mengatakan asyaitan jathimun ala qalbi ibni Adam setan tuh selalu memperhatikan hati anak Adam Fa'in Zakar Allah was Kalau ia berzikir kepada Allah, ngumpet dia. Fa'in in ghafila waswas. Kalau ia lalai, ia pun memberikan waswas. Ya. Maka dari itulah ini obat yang kedua, penyakit hati. Apa itu? Banyak berzikir kepada Allah. Obat yang ketiga, kata Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, yaitu doa, Berdoa. Pak, doa itu Pak sangat dicintai oleh Allah. Seorang hamba itu semakin banyak berdoa, semakin Allah cinta kepada Allah. Kenapa Pak? Karena doa itu simbol kebutuhan hamba kepada Orang yang banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berarti dia mengakui rohnya maha kaya bahwa dirinya miskin dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba semakin banyak minta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada dia. Makanya kata dalam riwayat Tirmidzi, iya, dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, "Ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa Hai anak Adam, Selama kamu masih berdoa kepadaku, selama kamu berharap kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Aku tidak peduli banyaknya dosamu seperti apa, aku tidak peduli. Selama kamu berdoa terus kepadaku, dan selama kamu terus berharap kepadaku. Tuh lihat Pak. Orang yang selalu masih terus banyak berdoa kepada Allah, banyak tabaruk kepada Allah, selama itu pun Allah akan ampuni dosanya. Ya. Makanya jangan lupa Pak, ya banyak berdoa, banyak berdoa, terutama di waktu-waktu yang diijabah. Tahu nggak waktu-waktu yang diijabah kapan aja? Hah? Antara adzan dan komat. Tuh, ya. Antara adzan dan komat yang disuruh akan sholat. Nah di dalam sholat itu banyak-banyak berdoa. Ketika sujud, ketika sujud itu Pak Apalagi sujud ketika sujud itu kan termasuk waktu ijabah kan. Di saat kita sujud banyak berdoa, waktunya antara adzan dan komat lagi. Bertemu dua apa? Waktu yang diijabah. Sangat kuat sekali untuk diijabah di situ. Iya. apalagi Hah? Ketika turun hujan. Apalagi? sepertiga malam terakhir apalagi sepertiga malam terakhir nih Allah turun ke langit dunia lalu Allah berfirman man yastaghfiruni fa'aghfirullah siapa yang minta ampun kepadaku di hari di waktu ini aku pasti ampuni dosanya man yas'aluni fa'utiyah siapa yang minta kepadaku di waktu ini aku pak aku akan berikan man yad'uni fa'astajibalah siapa yang berdoa kepadaku di waktu ini aku ijabah doanya Kemudian, Apalagi ketika safar. Ketika safar itu dijabah doanya, Pak. Ketika puasa dijabah doanya, Pak. Maka ini waktu-waktu yang sangat dekat dijabah, Pak. Masya Allah. Namun, Pak, ya, pengijabahan doa itu kata Rasulullah dengan salah satu dari tiga. Yang pertama diberikan langsung apa yang dia minta yang kedua disimpan di surga, atau yang ketiga diselamatkan dari mara bahaya. Jadi Allah mengijabah doa seorang hamba itu nggak melulu harus memberikan apa yang dia minta, enggak pak. Bisa jadi misalnya Allah tahu kalau dikabulkan ini mudorot buat kamu ya hambaku, maka Allah tidak kabulkan disimpan di mana? Di surga. Ya. Kita berdoa ya Allah, ya Allah, saya baru buka toko ya Allah di pasar ya Allah ya jadikan toko saya laris dan berkah eh besok besoknya pasarnya kebakaran pak kebakaran semua toko kebakar kecuali toko dia selamat dijabah pak dijabah itu pak ya. maka dari itu kita jangan sudon sama Allah terkadang pak ada ada perkara yang menyebabkan Allah tidak mau mendengar doa kita pak apa itu? Yang pertama tergesa-gesa minta diijabah. Iya, Kata Rasulullah yustajabu li ahadikum malam yastajil. Selama dia tidak tergesa-gesa, Allah pasti ijabah doanya. Kadang kita tergesa-gesa Pak minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. sudah setahun dari kabel kabulnya Allah mungkin nggak dengar. Udahlah, capek deh saya. kan? Sudah. Makanya kata Umar bin Khattab, ketika kita berdoa, kuatkan hamud doa, bukan hamu ijabah. Yang dikuatkan ketika berdoa adalah keinginan berdoanya, bukan keinginan diijabahnya. Sebab kalau yang kuat adalah keinginan diijabahnya, kita mudah putus asa. Tapi yang kita kuatkan itu keinginan doanya, Pak. Karena doa itu sendiri sudah sudah apa? Sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Tapi ingat Pak, ketika berdoa perhatikan adabnya loh Pak. Apa adabnya? Adabnya berusaha di atas kesucian. Apalagi adabnya menghadap ke kiblat. Apalagi adabnya memuji Allah dulu. Apalagi bersalawat bahkan ini rukunnya doa. Bersalawat atas Rasulullah SAW. Karena dalam riwayat Tirmidzi Rasul bersabda, kullu du'ain mahjub hatta yusalla 'ala Nabi SAW. Setiap doa itu terhalang sampai diucapkan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu ayat yang lain, doa wahadikum, doa seseorang itu akan tertahan antar langit dan bumi dan tidak akan diangkat sampai diucapkan salawat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan salawat itu rukunnya doa. Jangan lupa tuh bersalawat. Kemudian minta dengan doa-doa yang paling bagus doa Al-Quran dan hadis itu yang paling bagus saudara. Kalau kita mau minta dari diri sendiri silahkan Tapi kata para ulama jangan berlebihan Maksudnya gimana tuh? Mintanya detail banget Ya, ya Allah Aku minta rumah di surga Yang di situ ada tiga kamar Di setiap kamar ada kulkasnya Ada AC-nya ya Allah sebelah sononya ada itunya <laughs> ini orang mau minta apa mau cerita <laughs> gitu <laughs> kata para ulama ini nggak boleh ini termasuk berlebihan dalam dalam doa karena Rasulullah mengabarkan kunu kaumun ya'taduna taduna tuhuri wad du'a akan ada suatu kaum nanti berlebihan di dalam bersuci dan berdoa jangan Ketika berdoa Pak, ucapkan dengan ucapan yang lirik dan tabaru Jangan teriak-teriak, Ya Allah, Ya Allah. Jangan. Makanya Rasulullah SAW mengingkari sebagian sahabat. Kata beliau apa? Irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba, wa innama tad'una sami'an qariba. Kasih kasih yang kasihani diri kamu tuh. Kamu itu tidak sedang menyeru Allah yang jauh dan tuli Kalian tuh sedang menyeru Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Ya. Nah ini Pak, jadi adab-adab dalam berdoanya jangan jangan dilalaikan gitu supaya kita lebih diijabah lagi doa kita. Kata Islam, azakumullah iya. Ini tiga obat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Dawa Adapun obat secara terperinci sesuai dengan jenis penyakitnya apa. Penyakit dengki, penyakit sombong, ada obat tersendiri. Dan untuk pembahasannya itu lama Pak. Sementara setengah 12 saya sudah pulang Pak. Jadi mohon maaf tidak bisa lanjut. Kita buka tanya jawab sampai setengah 12 insya Allah. Ya. silakan yang mau bertanya. Ya, mungkin ada yang bersama akhwat dan akhwat Ustaz Ikhwan dulu ya yang ingin bertanya ada mudah-mudahan nggak ada yang nanya nih pak <laughs> kertas mungkin kertas dari kertas mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa? Nanti dikasih hadiah. Terima kasih sebelumnya. Maaf Ustaz. Kita kan sebagai manusia kasihlah ada perasaan menolak nolak ya win-win solution yang gitu. Kenapa? Tapi dari syariatnya Allah nah, mengenai menikah ini. Hmm. Nah, kita kan laki-laki siapa sih yang nggak mau nikah? Umur berapa? Umur berapa? Umur 20 Dua 20 tahun, masya Allah. Sebagai mahasiswa apa gimana nih sekarang? Sekarang mahasiswa lagi. Di mana? Di sekolah. Oh, masya Allah perikanan hmm. mau jadi tukang ikan <laughs> terus iya. ini kita sudah saling ngerti nih bahwa batal hayat dunia yang namanya cinta itu yang kekanal gitu kan yeah. tapi kita nih berusaha untuk gak zina, gak pacaran -hmm. kita cuma lihat WA, lain tapi akhirnya benar, zikir gak benar kepada Allah, semua jadi gak benar nah apakah, kemudian solusinya apakah kita harus ninggalin benar-benar ninggalin gak ada hubungan lagi atau ya kita berusaha untuk nikah tapi nikah nggak punya duit Ustaz apakah gimana nih caranya dari itu kita pusing iya. ini lagi galau nih kayaknya galau Ustaz nggak ada duit karena siapa namanya Ahmad Ahmad, Masya Allah namanya bagus banget Ahmad iya. Ahmad kalau memang kita tidak mungkin menghindar maksiat kecuali dengan meninggalkan grup-grup itu tinggalin memang awalnya berat tapi insya Allah ya lebih mudah dari itu kalaupun memang kita tidak lepas dari grup berarti jangan terima akhwat jangan terima pertemanan dengan akhwat jangan Pokoknya semua yang ada akhwat-akhwatnya delete-deletin. Ya, harus tegas. Kita harus tegas terhadap diri sendiri. Jangan jangan kat, jangan antum katakan begini, saya lemah, Ustaz. Jangan. Harus kuat. Bisa, insya Allah. Kalau kamu tahu saya dulu waktu SMA, saya dulu waktu SMA prinsip saya adalah lebih baik saya disebut judes daripada saya terfitnah. Iya, saya dulu waktu SMA sama perempuan judes. Karena saya lagi duduk sendiri, atau ada perempuan duduk sebelah saya. Saya bilang mungkin apa yang duduk sini? Pergi, pergi, pergi. Saya dulu dikenal sekali waktu SMA itu judes. Ya, ada perempuan harus senang sama saya. Saya lagi duduk, saya lagi berdiri tiba-tiba dia berdiri di sebelah saya terus kepalanya diginiin eh, saya giniin apa sih lo bener pak iya. sampai akhirnya dia benci banget sama saya ya saya terkenal saya tuh jujur banget sama orang karena saya waktu itu prinsip saya saya tidak ingin tergoda oleh seorang wanita tapi tergoda juga <laughs> Tapi sama aku nggak judes kan? Ya. Nggak judes kan? Antum kan cowok. <laughs> nah, dulu begitu saya. Saya sih dulu prinsipnya gimana supaya saya tidak hati saya itu bisa terpengaruh begitu aja sih pikiran saya dulu begitu. Nah, kalau kamu memang ingin selamat, berarti harus tegas terhadap diri sendiri. Ya udah grupnya ada perempuan-perempuan semuanya nih. Ini perempuan-perempuannya menggoda-goda semua ini. Hapus-hapusin tuh yang menggoda-goda itu. Dah, selesai. Aman. Memang berat, tak perlu dipaksa. Iya. Di Facebook jangan menerima pertemanan dengan akhwat, dengan perempuan. Karena terkadang ketika kita menerima pertemanan, si akhwat itu kan suka selfie. Akhirnya pas ngelihat, ah lihat ah fotonya <laughs> Hati-hati tuh. Itu sudah membuka pintu syaitan. Maka dari itu, ya, kalau kita tidak bisa tegas terhadap diri kita, selama-lamanya kita tidak akan bisa. Maka harus ada ketegasan kepada diri kita. Hai diri, katakan, hai diri, kamu masuk surga nggak? Ya, lebih baik pahit sekarang di dunia, lebih baik sabar sekarang di dunia daripada sabarnya di neraka. Kalau di neraka sabar udah nggak ada manfaatnya. Tapi di sur di dunia sarga apa sabar masih sangat bermanfaat. Harus harus begitu. Ya. Yeah. Sering puasa, sering puasa nggak? Nah, alhamdulillah. Tetap aja. Tetap aja ya. Susah. Kata Syekh Utsaimin, <clears throat> kalau kita tidak bisa menghilangkan pikiran buruk kecuali dengan sesuatu yang mubah, silahkan Misalnya puasa tetap aja Ustaz. Tapi saya bisa hilang dengan main gimbot tuh Ustaz. Lupa tuh. Ya udah main gimbot aja. Dengan tujuan untuk melupakan pikiran yang kotor itu. Gak apa-apa kata para ulama. Atau lari 100 kilo. Wah. <laughs> ya pokoknya semaksimal mungkin kita harus lawan. Jangan dibiarkan. Sebab ketika dibiarkan tumbuh, tumbuh, tumbuh menjadi jadi, jadi penyakit kronis susah lagi. Iya. mumpung Mumpung belum belum apa belum penyakitnya belum ini ya, belum parah, segera diobati, diobati, diobati. diobati. Banyak banyak duduk di majlis taklim, banyak berzikir kepada Allah dan yang lainnya. Nah itu asal kamunya tegas terhadap diri kamu sendiri harus bisa. Jangan sampai kita masuk dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Kata Rasulullah, khamsatun min ahli Ada lima orang calon penduduk api neraka. Yang pertama Rasul sebutkan siapa? ad dhaif alladzi la zubralah. Orang yang lemah di hadapan maksiat, tidak punya kekuatan untuk melawannya. Maka yang seperti ini berarti lemah Maaf, Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga. Jangan sampai masuk ya katakan saya mampu insya Allah begitu hmm, wah insya Allah bisa ada yang bertanya ya dari Allah Assalamualaikum Ustaz awalnya dari rumah dalam hati dan kajian pengen biar hati jadi tenang tapi lama-lama pas dengerin kajiannya bisa tambah ilmu. Itu gimana ustadz Boleh nggak niatnya begitu? Niatnya datang ke sini ngapain? Buat tambah ilmu. Biar hati jadi tenang. Gitu. Oh iya. Ya, ketika kita datang ke majlis taklim tujuannya saya pengen uh, apa? Hati supaya tenang. Pas duduk di majlis taklim dari tambah ilmu kita, itu kan luar biasa kan? yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya apa? Minta tambahan il. Allah berfirman, Wa zidni ilma. Katakan, Ya Allah, tambahkan ilmuku. Kata Ibnu Hajar, ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu dibandingkan harta. Karena Allah tidak mengatakan, katakan, tambahkan ya Allah kepadaku hartaku. Tapi Allah mengatakan, ya Allah tambahkan ilmuku. Itu menunjukkan ilmu lebih baik daripada harta. Maka alhamdulillah kita mendapatkan dua sekaligus, ketenangan hati, ketenangan batin dan bertambahnya ilmu kita. Alhamdulillah. Itu nikmat besar. Ada satu pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berdoa terus misalnya berdoa minta dilunaskan hutangnya. Hmm. Lalu Tapi nggak lunas lunas. Nah, lalu hutang belum lunas. Nah, nah. tapi sudah terpanggil sudah datang malaikat maut lalu itu bagaimana bukankah jika kita masih berhutang maka tidak bisa masuk surga atau neraka iya oh, kita sudah berusaha bayar utang tapi ternyata belum bisa berdoa terus sama Allah ya Allah bayarkan utangku, ternyata belum lunas-lunas eh meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan uh, utang Sementara kita sudah keingin banget bayar utang, Ingat, Allah mengetahui apa yang ada di hati seorang hamba. Kalau si hamba ini memang jujur kepada Allah bahwa dia memang ingin bayar utang, Allah pun jujur kepada dia. Allah akan bayarkan utangnya nanti pada hari kiamat. Makanya Rasul bersabda apa? Usdukillah yasdukka. Jujur kamu kepada Allah. Allah pun akan jujur kepada kamu. Iya. Maka kalau memang kita sudah jujur dan ingin sungguh-sungguh bayar hutang, nggak kebayar juga gimana? Ya, kalau seperti itu Allah Maha tahu. Dia jujur ini orang baik ingin bayar utang, dia sudah berusaha bayar utang, sudah usaha sana sini tapi mentok sana sini. Maka yang seperti ini insya Allah Allah maafkan biiznillah. Iya. Uh, sebelum nah. diteruskan pertanyaannya, nanti uh, insya Allah akan ada sedikit surprise yaitu bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz uh, untuk ikhwan yaitu dua prize untuk anak-anak nanti insya Allah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz ya, ada tiga door prize dan untuk akhwat nanti ada dua door prize nah, sebelum uh, Ustaz memberikan pertanyaan uh, kita teruskan uh, tanya jawab. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz boleh. Assalamualaikum. Ustaz bolehkah kita iri pada orang yang mempunyai ilmu dan kita ingin seperti dia misalnya dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah, itu iri yang terpuji, Mas. Ya. Kata Rasulullah, hasada ila fitnatain. Tidak boleh iri kecuri kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan Orang yang diberikan oleh Allah harta, lalu ia habiskan hartanya di jalan Allah. Ia berkata, andai aku punya harta seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia. Yang kedua, rajulun atahu Allahu ilman. Ya, bahwa yaqdi bihi wa yu'allimuhu. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia habiskan untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Lalu ia berkata, andaikan aku diberikan ilmu seperti dia, saya ingin beramal seperti dia. Apa kata Rasulullah? Fahuma fil ajri sawa. Maka keduanya dalam pahala sama. Maka nggak apa-apa. Ini iri yang baik, Pak. Iri dalam kebaikan. Iri seperti ini yang akan membangkitkan semangat untuk berlomba-lomba dalam keba kebaikan. Ya. Maka dari itulah kalau kita melihat ada orang yang sholatnya lebih rajin dari kita, iri dong harusnya. Ini mah enggak. Iya. Ketika kita melihat ada orang yang masya Allah bisa hafal Quran, harusnya kita iri dong. Iri ini yang akan menyebabkan kita bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah Pak. Ya. Allah ma'ala. Ini 10 menit lagi nih. Mau udah fresh aja langsung. udah fresh. Lagi gue pengen. Gimana? <laughs> Pertanyaan buat Ikhwan dulu, ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebutkan tiga obat secara umum tadi sebutkan Pak Ibnu. Ah, silakan. Siapa namanya? Rizal. Dari mana Rizal? Dari apa? Puri Indah Tangerang jauh ya. Apa apanya? Apa jawabannya? Pertama eh, kita selalu secara umumnya banyak membaca Betul. Yang kedua, kita perbanyak berdoa mengingat Betul. Yang ketiga, kita selalu berdoa. Ahsan Ahsanta barakallahu fika. Pertanyaan yang kedua Ente nggak boleh jawab Pertanyaan yang kedua sebutkan tiga penyakit iblis. Nah, tuh, tuh, yang pakai kacamata tuh si anak tuh. Siapa namanya? Tiga penyakit iblis itu. Yang pertama. Yang pertama itu. Itu. Sombong. Sombong. Dua. Iri. Iri. Dengki. Tiga. Ujub. Ujub. Betul. Siapa namanya? Azmi. Azmi, masya Allah. Silakan dikasihkan hadiahnya. Baik. Terus apa lagi? Ada untuk ikhwan satu lagi. Ikhwan. Untuk ikhwan, untuk ikhwan satu lagi katanya. Ya. Ibnu Qayyim membagi hati menjadi tiga. Apa aja? Ayam nih tukang tukang tukang ke pasar nih. yang, per yang pertama hati yang sehat. Mm-hmm. Kedua hati yang mati. Betul. Ketiga hati yang sakit. Hasan barakallah Untuk akhwat. Akhwat, akhwat. Akhwat, siap-siap ya akhwat ya ya. Akhwat, apa sikapmu ketika suamimu kawin lagi? Bukan tema aja Ustaz, penyakit hati. Penyakit hati. Satu temanya kan ya, Gak jadi kita gak jadi gak jadi gak jadi Nanti pedih, jawabannya pedih. Pertanyaan akhwat, ya, akhwat sebutkan salah satu sifat binatang ternak. Tadi sebutkan tadi ada penyakit binatang ternak apa tuh? Makan, minum, tidur, kawin. Bahkan kita juga harus makan lah kita juga harus makan, minum, kawin, tapi maksudnya maksudnya gimana gitu loh. Penyakit binatang ternak tuh apa? Tidak menggunakan akal. Tidak menggunakan? Akal. Emang binatang ternak punya akal? Dia punya pikiran, tapi tidak punya. Hah? Ayo yang tepatnya gimana yang tepatnya? Dia hanya punya insting, tapi tidak ah. punya akal. Salah. Penyakit binatang ternak, penyakit hati yang berhubungan dengan merupakan sifat binatang ternak. Hah? Ah, salah ah, salah. Ada yang tahu yang lain? Serakah. Serakah, ya nggak apa-apa deh kasih aja tuh. Serakah itu. Iya, betul. Kemudian sebutkan dua atau tiga waktu yang dijabah oleh Allah. Akhwat. Akhwat, sebutkan tiga waktu yang dijabah oleh Allah doa. Yang pertama antara dan koma. Uh -huh. Yang kedua safar. Betul. Yang ketiga eh, pas uh, hujan. Iya. Yang keempat pas sujud. Banyak amat. Minta tiga kasih empat. Ya udah kasih. Sekarang udah, sekarang. Anak-anak tadi udah dapat satu tuh. Ya, anak-anak masih tiga lagi katanya. Ini eh, anak-anaknya mana ya? ya Semuanya juga kayaknya anak-anak nih pak. <laughs> Anak-anak Adam. ya anak-anak ya. Bisa jawab nggak nih? Eh, Insya Allah ya. Ah. ah. Coba baca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ayo coba anak. Tuh. Nah. أعوذ بالله من الشيطان bagus, masya Allah. Masih anak-anak nih, anak-anak. Apa doa mau tidur dan bangun tidur? Doa mau tidur sama bangun tidur, ayo. Hah, itu mah bukan anak-anak atuh. Mau pamitan Ustaz. Anak-anak, ada yang tahu nggak? Tahu? Doa mau tidur, doa bangun tidur. Hah? Doa mau tidur. Ayo jangan malu-malu. putri, putri. Putri, putri. Ayo ibu-ibu, eh ibu. Anak wanita, putrinya. Ada yang mau bisa jawab? Doa mau tidur, doa bangun tidur. Ada enggak? Ada? Nana itu tuh, tuh, tuh. Silakan. Doa mau tidur apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidur? Bagus, masya Allah. Alhamdulillah. Terakhir buat anak-anak yang putri maupun yang putra, sebutkan doa buat orang tua. Nah ini nih, ya Doa buat orang tua. Bismillah. Bilai taufiq subhanallah bihamdik asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.